Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rekan data dimanapun Anda dapat mendengar suara ini Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai anugerah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih berkesempatan untuk menambah iman, menambah takwa dan mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita senantiasa dilimpahi sehat walafiat serta kemudahan di dalam berbagai perkara. Rekanata dimanapun Anda berada, bahasan kita pada malam hari ini adalah melanjutkan setelah hadis ke-9 adalah hadis ke-10. Di mana judul yang diberikan oleh beliau penulisnya yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kata beliau, Ajru ad-da'wati ilal huda wa wizru ad-da'wati ilal dalalati. Kalau diterjemahkan adalah pahala berdakwah kepada al-Islam dan dosa berdakwah kepada kesesatan. Di dalam judul ini tersimpul bahwa dakwah itu ada dua macam. Ada dakwah kepada kebenaran dan ada dakwah kepada kesesatan. Dan berdakwah kepada kebenaran itu adalah akan berakibat kepada pahala bagi yang melakukannya sedang berdakwah kepada kesesatan akan membawa dosa yang tidak terhenti selama yang mengikutinya terus setia mengikuti kesesatan tersebut sebagaimana biasa beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di membawakan hanya satu hadis saja dalam kaitan perkara masalah ini adalah di mana beliau membawakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh alimah Muslim dan kata beliau adalah hadis ini berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri مثل أجور من اتبعه لا ينقص atau لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Hadis ini adalah sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan terdapat di dalam kitab sahihnya dengan nomor 2674. Dan hadis ini adalah isinya sangat-sangat penting untuk kita perhatikan di mana di atas dunia ini tentu kita telah diberikan petunjuk dan pedoman yang benar yang disebut dengan siratul mustaqim. Akan tetapi di luar itu juga adalah kita harus waspada bahwa ada pula sekelompok manusia yang tidak segan-segannya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dengan sengaja dan terencana menyeru, mengajak, menyeret manusia bahkan kaum muslimin, kaum mukminin untuk kemudian terjeblos ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, di dalam hadis ini kita akan dapati pemahaman ini dan sekaligus perhatian dan perkara yang harus selalu kita waspadai. Kata beliau, manda'a, barang siapa yang berdakwah. Nanti kita pahami arti dakwah. Manda'a, barang siapa yang berdakwah. Ila hudan, kepada petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya adalah kepada jalan Allah, atau kepada al-Islam, atau kepada kebenaran, maka kata beliau kana lahu maka orang yang berdakwah tadi berhak mendapatkan minal ajri. Al ajr yang dimaksud adalah pahala, kebajikan, ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau misla ujuri di mana pahalanya itu adalah seperti halnya ujur, ujur jamak daripada ajrun. Ajrun satu, ujur banyak seperti mereka mendapatkan pahala-pahala man ittaba'ahu sebanyak orang yang mengikutinya. Bukan sampai di situ kata Rasulullah yang kusu tidak berkurang dari min ujurihim syai'a di mana pahala-pahala yang mengikuti itu adalah tidak akan dikurangi sedikit pun seluruhnya akan diberikan kepada yang berdakwah di awal mula. Kata beliau, syai'an, artinya sesuatu apapun, berarti sedikit pun tidak dikurangi. Lalu kata beliau, waman da'a, sebaliknya barang siapa yang berdakwah ila dalalatin, kepada kesesatan. Kesesatan di sini tentu adalah kebalikan daripada hudan. Dan hudan itu berarti kalau tadi dikatakan al-Islam, berarti dolalah, berarti kekufuran. Kalau hudan itu adalah al-haq, maka dolalah itu adalah maknanya adalah al-batil. Kalau hudan itu maknanya adalah as-sunnah, maka dolalah di situ adalah al-bid'ah. Dan seterusnya, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hudan. Barang siapa yang berdakwah kepada kesesatan, karena alaihi, maka dia berhak atasnya mendapatkan minal ismi. Tadi di atas, karena lahu minal ajri Lahu di situ adalah al-istihqaq. Sedangkan alaihi di sini adalah dengan menggunakan huruf ala maknanya adalah i'tida. Berarti orang itu akan terkena akibat buruk. Dan akibat buruk itu adalah berupa al-ism, yaitu dosa. Atau sesuai dengan judulnya adalah wizrun. yakni dua-duanya adalah dosa. Di mana dosanya itu adalah banyaknya seperti apa? Kata beliau misla asami ah, man tabi'ahu. Seperti dosa-dosa asam ah, jamak daripada ismun seperti dosa-dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. Dan banyaknya itu adalah kata beliau, la yang zalika min asamihim syai'a. Tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya itu sedikit pun. Sebanyak orang mendapatkan dosa akibat upaya dakwah dia, terhadap kesesatan tersebut, maka orang itu pun akan mendapatkan dosa sebanyak itu. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis ini adalah bisa disebut untuk memahami dengan mudah adalah mirip seperti halnya dengan multi-level. Ada namanya upline, ada namanya downline. Jika katakan saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai seorang rasul mengajarkan kepada umatnya yang pada waktu itu adalah as-sahabah. Lalu kita hitung adalah bahwa sahabat itu ketika ditinggal oleh Rasul tidak kurang dari 150 ribu sahabat. Lalu setiap sahabat itu adalah mengajarkan dan mengamalkan al-Islam yang diterimanya oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap amalan soleh yang dilakukan oleh seorang sahabi tersebut dengan jumlah sekian banyak itu adalah semua pahalanya akan didapat oleh yang mengamalkannya dan selain itu adalah akan diberikan, ditumpukan kepada pahala kebajikan amalan soleh bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat ketika mengajarkan untuk generasi berikutnya para tabi'in yang sudah barang tentu jumlah mereka ada lebih daripada jumlahnya para sahabat karena para sahabat menebar dan tertebar tersebar ke berbagai penjuru dunia, maka sebanyak itu pula lah mereka akan mendapatkan kebajikan. Lalu bukan sampai di situ, Rasul pun tetap akan kebagian dan tidak berupa persentasi yang lebih kecil, tetapi semakin banyak maka semakin banyak. Oleh karena itu, patutlah pantaslah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pahala yang besar dan itu adalah akibat amalan saleh yang beliau tanam dan kemudian berhasil dan berbuah dengan subur dan unggulnya. Rekan-rekan pun Anda berada, bukan hanya itu yang harus kita pikirkan. Tetapi apa yang digambarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah dapat kita lihat seperti misalnya apa yang ditanamkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya dan konco-konconya dari kalangan musyrikin yang teramat sangat benci kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga memobilisasi untuk menentang dan memerangi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari ini mereka-mereka akan mendapatkan dosa sebesar dosa orang-orang dan sebanyak dosa orang-orang yang mengamalkan dosa-dosa tersebut sampai dengan hari kiamat tidak pernah akan putus Na'udzubillah min dzalik. Rekan rekan dimanapun Anda berada, hendaknya kita tentu memilih dalam suasana seperti ini. Kita hendaknya memanfaatkan umur ini untuk mendapatkan amalan yang soleh yang berlipat ganda. Agar kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah panen dengan keberuntungan. Di mana kebajikan kita beranak, bercucu, berkembang dan itu semua adalah terpulang kepada kita sekalian akibat apa yang telah kita tanam, akibat apa yang telah kita contohkan, akibat apa yang telah kita hidupkan dari ajaran, dari amalan menurut sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya kita hendaknya mengendalikan diri, menahan diri, dan kemudian tidak cenderung atau tidak simpatik atau tidak ikut serta untuk memerangi sunnah, untuk benci terhadap Islam, untuk mengajarkan, untuk merintis perkara-perkara yang di luar ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ini dilakukan, maka sudah barang tentu orang tersebut akan dengan berlipat pula dia mendapatkan dosa, dia tercatat sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu hadis ini adalah sungguh sangat besar bagi kita untuk menjadikan peringatan di dalam hidup ini dan agar kita betul-betul bisa membutirkan dan bisa mengkonkretkan pelaksanaan hadis ini maka beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah memberikan beberapa pelajaran penting untuk kita dari hadis ini. Kata beliau bahwa di dalam hadis ini adalah terdapat anjuran untuk berdakwah kepada al-huda dan al-khair. Kata beliau, hadis ini adalah memberikan rangsangan kepada kita semua umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu ikut serta, selalu berpartisipasi, selalu aktif untuk bagaimana mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita agar mereka selalu berada berada berjalan di atas al-hidayah, berada berjalan di atas kebajikan yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah barang tentu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rekan rekan dimanapun anda berada, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan al-huda. Karena dalam hadis tadi dikatakan bahwa mandaa ilah hudan. Apa yang dimaksud dengan hudan di situ? Beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan penjelasan kata beliau yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih. Maksud al-huda itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Oleh karena itu, kita keterapkan bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan, menyeru, mengajak manusia kepada al-huda maksudnya agar mereka berilmu yang bermanfaat dan mereka beramal yang saleh. Tentu tidak mungkin kita mengajak orang lain untuk berilmu kecuali kita sendiri minimal punya dasar-dasar tentang ilmu tersebut. Kemudian tidak bisa dan tidak mungkin kita menebarkan amalan yang soleh hanya dengan sekedar bicara belaka tetapi kita pun harus mencontohkan kepada mereka. Oleh karena itu dalam perkara ini adalah hendaknya kita fahami bahwa anjuran untuk berdakwah itu adalah perkara yang harus disertai oleh setiap umat Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena di dalam hadis ini jelas bahwa Rasul menganjurkan kepada kita agar kita berdakwah kepada al-huda dan tidak melakukan dakwah kepada kesesatan. Rekan rekan dimanapun Anda berada, hadis ini pun di dalamnya terdiri atas pelajaran penting yaitu bahwa berdakwah itu adalah sangat bermanfaat. Bahkan Berdakwah itu adalah memberikan tabungan besar dan baik bagi orang yang melakukannya, yaitu seorang da'i. Karena apa? Karena kata beliau pahalanya akan berlipat ganda. Jadi kalau saja dia mengajarkan satu orang atau lima orang, lima orang itu masing-masing mengamalkan lima amalan, satu amalan dapat sepuluh, maka lima orang menjadi lima puluh. Lima puluh itu akan Allah berikan kepada orang yang mengajarkan pada awal mulanya di samping orang itu adalah mendapatkannya untuk sendiri. Nah, oleh karena itu kalau sedemikian banyak kalau sedemikian juga terus-menerus amalan itu diamalkan generasi ke generasi, maka betapa banyak orang itu akan mendapatkan pahala dan kebajikan. Karena kata Rasul, misla ujuri manittaba'ahu la yang kusudari min ujurihim syai'a. Oleh karena itu, maka ini adalah tabungan yang sesungguhnya. Setiap kita hendaknya gigih untuk menanamkan kebajikan, untuk menularkan kebajikan, untuk mengajak orang lain berilmu dan beramal soleh, karena jika itu tertunaikan, maka orang tersebut mengamalkannya, kita tidak akan luput dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah dari kebajikan orang yang mengamalkan tersebut. Berikutnya adalah bahwa pelajaran dari hadis ini, kata beliau, terdapat at tahdir minad da'wati ila dhalalah wal ghay wa 'izami jurmi da'i wa uqubatih. Kata beliau bahwa hadis ini terdapat pelajaran agar kita benar-benar waspada, benar-benar menghindari dari keikutsertaan kita di dalam menyeru manusia kepada kesesatan, kepada menyimpang dari jalan Allah yang lurus karena yang demikian itu adalah dosanya sangat besar dan pahalanya bukan justru berupa kenikmatan ganjaran tetapi justru akan berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia maka juga dia akan ditemukannya di hari akhir. Oleh karena itu maka waspadalah karena jangan sampai kita termasuk orang yang menyeru dan mengajak orang lain kepada kesesatan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya tambahkan dari tiga pelajaran yang ditonjolkan oleh beliau penulis Syekh Nasruddin Syekh Nasir Abdul Karim Al-Akal uh, eh, Syekh Abdul Karim uh, eh, Rahman bin Nasir al sadi yang keempat adalah uh, juga kita dapat dari hadis ini bahwa Rasul mengajari kita dengan cara memotivasi dan juga dengan cara mengancam memotivasi dengan diiming-imingi janji dari Allah SWT dan Rasul jika kita melakukan suatu amalan soleh maka kita akan mendapatkan pahala dan diancam bahwa jika kita mempelajari atau bahkan mengajarkan ataupun menularkan perkara-perkara yang jelek maka kita akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah. Berikutnya juga kita dapat ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwa e, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membentangkan di hadapan kita ada dua jalan. Ada namanya jalan hak, ada namanya jalan yang sesat atau abdolalah, Dan itu semua adalah merupakan bala, merupakan fitnah, merupakan ujian bagi hambanya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rambu-rambu bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Telah memberikan persiapan pula pada setiap manusia bahwa yang benar adalah ini dan yang salah adalah itu. Dan Allah dan Rasulnya telah menyuruh kita untuk mengikuti kebenaran dan mengancam kita. Sebagaimana yang tadi kita dengar adalah juga apabila kita melakukan perkara ataupun mengajarkan orang lain dengan perkara yang salah, maka kita akan diancam dengan azab di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hendaknya dua jalan ini kita bisa memilihnya karena walaupun Allah ciptakan dua jalan, bukan berarti Allah meridhoi keduanya. Allah hanya meridhoi satu jalan, yaitu jalan yang benar, yaitu tariqul huda, tariqul islam, dan itu adalah yang berasal dari Allah Al-Quran dan yang berasal dari Muhammad Rasulullah yaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Pelajaran berikutnya adalah rekan-rekan sekalian bahwa hadis ini adalah memberikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah mencintai kebenaran dan Allah membenci kebatilan. Buktinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada siapa orang yang mengikuti kebenaran itu dengan mendapatkan pahala kebajikan bahkan berlipat ganda. Dan Allah tidak suka, bahkan Allah murka jika ada seseorang yang kemudian mengajarkan menularkan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang justru Allah SWT akan memurkainya. Dengan demikian, maka ini yang disebut dengan qadarullah. Qadarullah asy-syar'i. Takdir dari Allah SWT yang syar'i. Walaupun ada takdir kauni bahwa di alam semesta ini ada baik dan ada buruk, tetapi Allah SWT hanya menghendaki yang baik dan itulah yang kemudian diajarkan kepada kita agar kita bisa memilihnya dan kemudian istiqomah berpegang teguh di dalamnya. Rekan-rekan sekalian bahwa juga dalam hadis ini terdapat bahwa balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Siapa yang berbuat baik, maka Allah akan berikan pahala. Siapa yang berbuat jelek, maka Allah akan berikan dia dosa dan berikan dia hukuman. Oleh karena itu, berpandailah kita agar selalu beramal yang baik-baik dan meninggalkan perkara yang jelek karena ada ancaman dari Allah. Siapa yang mengamalkan kejelekan, Allah murka padanya. Siapa yang melakukan kebajikan, Allah akan suka dan Allah akan cinta kepadanya. Pahala dan dosa itu adalah merupakan bagian daripada balasan dan setiap sesuatu itu adalah ada lahannya masing-masing. Berikutnya adalah bisa kita tarik pula dari hadis ini bahwa setiap yang menyerukan kepada sesuatu mesti ada yang mengikutinya. Tadi dikatakan bahwa orang yang berdakwah kepada huda ada yang mengikutinya. Juga orang yang berdakwah kepada kesesatan juga ada yang mengikutinya. Tetapi jadilah kita menjadi orang yang mengikuti orang-orang yang baik, yaitu dakwah yang benar, meniti jalan yang lurus, yaitu jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan sekedar ikut-ikutan, tetapi ikutilah jalan yang benar, jalan yang berdalil, jalan yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir adalah saya ingin tonjolkan bahwa dalam hadis ini terdapat pula isyarat bahwa orang-orang salaf terdahulu adalah orang-orang yang lebih baik daripada kita jika mereka beramal soleh. Dan sebaliknya, jika mereka adalah salaf yang toleh, maka mereka pun pahalanya sebesar apa yang telah mereka rintis dari berbagai kemungkaran. Oleh karena itu, maka waspadalah kita senantiasa karena sesungguhnya siapa yang mengikuti kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan dan siapa yang mengajarkan kejelekan maka dia pun akan mendapatkan kejelekannya. Rekan atau dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan bahwa berkenaan dengan masalah dakwah saat ini adalah bahwa dakwah itu merupakan perkara yang dibutuhkan saat ini. Tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa dakwah saat ini adalah libur. Dakwah saat ini depending. Dakwah saat ini belum saatnya. Itu adalah persepsi yang salah. Kenapa? Karena bisa dicatat oleh rekan-rekan dimanapun Anda berada bahwa setidaknya ada lima pendorong. Lima bukti dan fakta kepada kita sekalian bahwa dakwah tidak boleh terhenti, bahwa dakwah harus tetap maju, bahkan dakwah harus dipikirkan bagaimana sebaik mungkin agar lebih berkembang, lebih efektif, agar dakwah bisa ditangkap oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Kenapa? Karena tidak bisa ditutup mata kita, ditutup pula telinga kita bahwa kejahilan sudah tersebar di mana-mana. Bukan saja melanda generasi muda, tetapi generasi tua pun mereka adalah termasuk kurang di dalam asupan pengetahuan dan ilmu tentang masalah din yang benar. Oleh karena itu, yang demikian ini akan mengakibatkan berbagai musibah dan berbagai problematika dan ini adalah bagian daripada lahan dakwah. Bukan hanya itu, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, bahkan kebedaan juga menyebar, tidak bisa kita tutup tidak bisa kita ingkari. Semua itu adalah selalu terus berjalan. Bahkan banyak orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sengaja kekufuran disebar, sengaja kefasikan, kemaksiatan dan kebidahan itu disebar bahkan diberikan backup-backup yang tidak sedikit agar manusia menjadi rusak. Seperti ini merupakan tantangan bagi orang yang mengerti tentang dakwah bahwa dakwah tidak boleh terhenti, dia harus segera bangkit dan kemudian tentu adalah harus lebih efektif dan tentu adalah harus lebih terprogram dan terencana sebaik mungkin. Tidak bisa disangkal pula bahwa syariat merupakan instruksi terhadap kita bahwa dakwah adalah merupakan ibadah. Dakwah adalah merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapa yang ingin mendapatkan amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendekat dia dengan Allah SWT, maka dakwah adalah merupakan lahan untuk beribadah pada Allah. Di dalam hadis tadi jelas kepada kita menunjukkan bahwa dakwah adalah amalan soleh yang akan subur memberikan kita kepada kita pahala dan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dakwah adalah kebutuhan. Berikutnya pula adalah bahwa dakwah itu adalah merupakan dibutuhkan pula oleh umat manusia saat ini karena musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya bahkan gigih berusaha berkorban dengan apa yang mereka punya untuk menjauhkan Islam dari kaum muslimin, untuk mencoreng-moreng Islam, membuat gambaran Islam menjadi jelek, membuat gambaran Islam menjadi perkara yang menjijikan, yang menakutkan dan itu semua adalah upaya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin jauh dari Islam, agar kaum muslimin benci dan pobi terhadap al-Islam. Perkara ini adalah merupakan tantangan bagi kita bahwa dakwah tidak boleh terhenti, bahkan harus segera ditingkatkan terus-menerus. Kelima adalah bahwa tuntutan pembaharuan, bahwa setiap zaman demi zaman harus ada namanya pembaharuan terhadap Islam. Dan tentu pembaharuan ini bukan berarti diperbaharui dengan ditambah dan dikurang. Mengadakan merintis syariat-syariat baru. Menganggap sesuatu lebih baik, menganggap sesuatu lebih patut Padahal itu tidak diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tajdid adalah merupakan usaha yang gigih dari setiap pengikut Muhammad Rasulullah SAW untuk senantiasa mengembalikan umat ini kepada ajaran Muhammad Rasulullah yang murni sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Kata beliau, "Malam yakun yauma idin dinan, la yakunul yauma dinan." Sesuatu yang tidak pernah menjadi din pada zaman Muhammad Rasulullah tidak boleh menjadi din pada hari ini. Oleh karena itu kita hanya e, memahami dan meyakini din yang orisinil yang diajarkan yang diwariskan oleh Muhammad Rasulullah melalui para salaful ummah kepada kita sekalian. Ada beberapa e, tampilan, ada beberapa upaya yang bisa kita berperan di dalamnya dan ini adalah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa apa sih yang bisa kita lihat dari berbagai gejala dan tampilan bahwa kita termasuk orang yang menyeru orang lain kepada petunjuk, kepada hidayah, kepada al-haq. Antara lain pertama adalah kita mengajari ilmu, kita membimbing, mengarahkan orang lain kepada jalan ilmu yang benar. Dengan semampu kita, bagaimana caranya agar orang itu berilmu, bagaimana caranya agar orang itu mau kita ajak mau kita arahkan kepada jalan Islam, kepada kebenaran, kepada sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah upaya dakwah kepada al-huda. Kedua adalah kita ajak orang lain, kita bimbing orang lain, kita nasihati orang lain, kita motivasi orang lain untuk supaya beramal soleh, baik itu amalan soleh yang berkenaan dengan hak Allah ataupun berkenaan dengan hak manusia. Dan ini adalah tentu bagian daripada gambaran menyeru kepada jalan yang baik. Ketiga adalah kita berikan nasihat pada orang, mungkin perkara duniawi, mungkin perkara din, di mana dengan nasihat itu seseorang bisa sampai kepada din yang benar, sampai kepada ajaran Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa, apalagi orang itu meminta maka itu adalah sesuai dengan hadis Rasul kata Rasulullah SAW wa fan sahu. apabila dia minta nasihat padamu maka berilah dia nasihat Nasihat adalah merupakan bagian dari tampilan kita menyeru orang lain kepada kebajikan. Keempat adalah ilmu atau amalan yang dengan ilmu dan amalan yang kita lakukan itu membuat orang lain meniru kita. Sehingga mereka berilmu seperti kita, sehingga mereka beramal seperti kita, upaya kudwah, upaya memberi contoh seperti itu kepada orang lain, sehingga orang lain meniru kita, beramal soleh dan berbuat baik, itu pun bagian daripada upaya mengajak orang lain kepada jalan kebajikan. Kelima adalah bahwa mungkin saja kita melakukan perkara yang baik-baik, menolong orang, mungkin dalam sifat perkara-perkara yang sosial atau proyek-proyek yang manfaatnya bisa dirasakan oleh halayak banyak, terutama kaum muslimin. Melakukan upaya-upaya sosial dan perkara-perkara yang bermanfaat bagi umat adalah bagian pula merupakan dakwah kepada kebajikan. Terakhir adalah menolong. Menolong orang lain. Dalam rangka orang tersebut melakukan kebajikan, melakukan perkara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong dan bertolong-tolongan dalam perkara kebajikan dan takwa itu adalah merupakan pula bagian yang penting, merupakan bagian dan gambaran yang jelas tentang bahwa kita termasuk ikut serta di dalam menyebar dan mengajak orang lain kepada kebajikan dan kebenaran atau al-huda. Saya ingin peringatkan kepada bukan saja orang yang bertindak sebagai subjek dalam berdakwah. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita orang yang mungkin diajak, orang yang mungkin mendengar atau membaca atau apapun namanya yang semua itu adalah merupakan ajakan bagi kita untuk selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Diajak kepada kebajikan atau dinasihati atau diberi contoh yang baik atau diberikan perkataan atau diberikan ilmu agar kita menapakkan kaki kita dalam hidup ini di atas jalan yang lurus maka kita pun harus mempunyai sikap sikapnya adalah silahkan lihat di dalam surat An-Nur ayat 46 sampai dengan 48 bahkan yang satu lagi juga adalah terdapat dalam surat An-Nur yaitu ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Allah laqad anzalna ayatim bayinat ayatim mubayinat kami kata Allah sungguh telah turunkan ayat di mana ayat-ayat itu adalah telah menjelaskan kepada kita berbagai perkara. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk siapa orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Tetapi sayangnya, kita lihat tidak semua orang seragam menanggapi dakwah ini. Tidak semua seragam dan dalam menanggapi apa yang Allah turunkan berupa ayat-ayat ini. Adapun orang yang beriman, mereka mengatakan wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Kata orang-orang yang beriman, ya Allah, kami beriman pada Allah, kami beriman kepada Rasul dan kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tetapi sayangnya adalah kata Allah, summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bimumin." Ada sebagian orang ketika menghadapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diserukan, disampaikan ke telinganya, diajarkan, diajak, dia kemudian ya tawalla. Ya tawalla artinya adalah berpaling. Berpaling sebagian dari mereka itu daripada apa yang Allah turunkan dan kata Allah, mereka itu adalah bukanlah orang-orang yang beriman. Apa cirinya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala cirinya adalah mereka tidak beriman itu karena wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kata Allah SWT jika diseru kepada Allah, jika diseru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah maksudnya adalah tentu Al-Qur'an, kepada Rasulullah maksudnya adalah kepada sunnah Rasul yang sahihah agar mereka di dalam kehidupan mereka sesama mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tetapi ternyata Kelompok daripada mereka itu justru muaridun yakni menolak. Menolak ayat Allah, menolak seruan Allah, menolak ajaran Allah dan Rasulnya adalah kufur. Karena dalam ayat pertama Allah mengatakan wama ulaika bimumin. Dalam ayat berikutnya Allah ceritakan kenapa mereka tidak disebut beriman karena kata Allah Ida fariqum minhum muaridun Berarti akibat i'rad menolak ayat Allah menolak seruan Allah, menolak seruan Rasulullah SAW untuk selalu mestinya berhukum dengan hukum Allah sesuai dengan syariat Allah, tetapi mereka menolak. Penolakan itu adalah penyebab kekufuran mereka sehingga mereka tidak patut disebut orang yang beriman. Perhatikan ayat 51 kata Allah Subhanahu wa taala, Inna ma kana al mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum أن sami'na wa وأطعنا wa هم muflihun. Sesungguhnya sikap yang muncul, yang timbul dari mereka orang-orang yang beriman adalah hanya apabila mereka diseru, diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulullah agar mereka sesama mereka menerapkan hukum-hukum Allah, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, perkataan mukmin itu tidak ada kata lain kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami siap mentaati apa yang kami dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman, orang yang menepati dan selalu dia berinjak dan menapakkan kakinya di atas seruan Allah dan seruan Rasulullah dan mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang disebut mukminun dan mereka adalah orang-orang yang akan beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itu, maka rekan rata dimanapun Anda berada, kalau kita mendengar seruan Allah, mendengar seruan Rasulullah SAW, yang tentu adalah disampaikan oleh para ustadz, disampaikan oleh para ahlul ilmi, melalui ayat, melalui dalil, agar kita selalu menapakkan kakinya, selalu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, janganlah termasuk orang-orang kafir, yaitu menolak ataupun menentang ataupun membangkang ataupun tidak menerima apalagi membenci terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk aktif dalam menyeru orang lain agar mereka seperti kita menjadi orang-orang baik atau memperbaiki diri agar kita semakin baik, semakin dekat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berikutnya adalah kita tularkan hal itu kepada orang lain dan tidak sebaliknya. Kita justru menolak apa yang datang dari Allah atau menentang yang datang dari Allah dan justru bermalas-malasan atau bahkan menampakkan kebanggaan dengan kemaksiatan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis ini adalah besar maknanya bagi kita dan tentu adalah setiap kita hendaknya berpandai-pandai bagaimana caranya agar hadis Rasul ini menjadi pedoman hidup bagi kita yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik bagi rekan data yang ingin berpartisipasi silakan Anda bisa gunakan di 0218816363 untuk memberikan pertanyaan atau di 0815111717 Kita ke SMS dulu Ustaz di Purwakarta ini dari Pak Yahya. Ya. Ini mungkin uh, lebih ke fikih nih Ustaz. Ya. Uh, pas bangkit dari sujud ini apakah harus mengangkat tangan lagi ini? Mungkin nanti akan dijelaskan ya. Kemudian dari rekan e, bagaimana menaikkan e, takwa dan juga kesabaran kepada Allah demi mencapai ketinggian dari Ali di Karawang nih Ustaz. Ya. Baik, 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Dengan siapa Ibu? Dari Mbak Ella Mas di Cikarang Mbak Ella di Cikarang, silakan Mbak Ya, eh, pertanyaan yang pertama, yang pertama begini Pak Apakah hukumnya orang Islam yang meremehkan ibadah-ibadah sunnah Misalnya eh, sholat-sholat sunnah diremehkan, puasa-puasa sunnah diremehkan Kalau diingetin, ah, sunnah nggak penting, yang penting wajibnya begitu Pak Itu yang ya. pertama Yang kedua e, mengenai sholat tahajud di antara sholat tahajud itu eh, ya yang tahajud delapan terus witirnya tiga itu di antara wit, eh, tahajud dan mau ke witir itu apakah ada selang untuk berdoa dulu apakah langsung ke witir Pak? ya. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ella di Cikarang. Kita terima kembali di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Hayati di Sukapura. Silakan Ibu Hayati. Eh, bertanya soal ini ya. Waktu kemarin itu kan teman saya ini nanya tanya teh uh, apa sih babi itu kan haram ya. Yeah. Bisa dijelasin enggak katanya. Betul saya udah lupa sih masalah itu ya masalah babi gitu. saya kemudian temannya teman saya apa makan daging gitu eh, semacam abon gitu padahal sama orang Kristen tuh udah dikasih tahu kalau itu uh, babi banyak cuman ah nggak apa-apa katanya orang dia sih kali nggak tahu atau gimana iya. uh, eh, hukum hukumnya apa jadi tolong dijelasin baik iya. Iya. terima kasih bu ya iya. iya assalamualaikum Ibu Hayati di Sukapura ini mengenai dasar hukum babi haram seperti apa kita akan jawab dulu Ustaz untuk uh, pertanyaan yang melalui SMS dulu tadi. Ya, bismillah. Dari Purwakarta ya, hmm. bertanya hmm. tadi tentang masalah apakah ketika bangun dari sujud itu adalah e, mengangkat tangan. Iya. E, kaifiat yang dijelaskan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita mengangkat tangan yang disebut dengan takbir itu bahwa takbir itu ada dua macam dalam sholat ya. Ada namanya takbir al-tahbiratul ihram. Ada namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu adalah takbir di awal mula sholat. Takbiratul intiqal adalah takbir untuk menandakan pindah dari suatu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, eh, setiap takbir itu ada caranya. Misalnya takbiratul ihram ada caranya. Kemudian takbir, kemudian juga takbiratul intiqal juga ada caranya. Dan yang ditanyakan adalah tadi ketika bangun dari sujud apabila sujud itu di rakaat kedua menuju ketiga maka itu adalah diterangkan bahwa kita adalah mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika kita bangun dari sujud kemudian akan ke rakaat ketiga berarti eh, dari tasyahud atau Eh, dari keadaan itu maka kita adalah mengangkat e, tangannya dan tentu sambil bertakbir ya. Oleh karena itu e, itu jawabannya. Ketika dari sujud itu adalah mengangkat dan caranya adalah seperti tadi ketika dia adalah akan bangkit. Nah, tetapi kalau e, dari antara sujud ke sujud maka itu adalah tidak diterangkan sehingga kita tidak melakukannya. Kecuali kalau ada dalil, maka kita adalah sesuai dengan dalil yang mengikat tentang perkara tersebut. Demikian ya. Untuk e, pertanyaan kedua tentang masalah bagaimana agar kita bisa meningkatkan derajat takwa ya. Iya. Agar takwa kita meningkat. Betul, ini adalah pertanyaan yang termasuk penting bahwa kedudukan kita di hadapan Allah SWT akan dinilai mulia jika kita bertakwa kepada Allah SWT Kata Allah SWT, Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, hanya bagaimana agar kita selalu berada dalam takwa. Nah, rekan-rekan eh, dimanapun Anda berada, bahwa takwa itu harus kita pahami dulu tentang substansinya. Takwa itu adalah, seperti yang diterangkan oleh para ulama, adalah bahwa kita adalah beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan kebajikan. Sebagaimana kita juga meninggalkan berbagai kemaksiatan dan caranya adalah sesuai dengan cahaya dari Allah dan kenapa? Karena kita takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini adalah difahami, maka cara kita meningkatkan takwa adalah startnya dari pemahaman seperti tadi bahwa kita hendaknya berusaha memanage diri dan hawa nafsu dan hati kita agar kita selalu berada di atas taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya adalah banyak. Antara lain misalnya kita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ini yang pertama. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Baca Al-Qur'annya kemudian dengan rutin dan kemudian renungkan pula tentang arti dan maknanya. Lalu camkan dan pikirkan dan renungkan bagaimana kita mengaplikasikan daripada isi kandungan Al-Quran atau juga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentu setelah kita membaca Al-Quran, membaca Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga membaca tentang sirah para ulama biografi daripada orang-orang soleh. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka bertakwa, bagaimana mereka menghindarkan diri dari perkara-perkara yang maksiat. Dan itu adalah banyak di dalam buku-buku, banyak di dalam kitab-kitab tentang bagaimana semestinya kita harus meniru mereka. Mereka telah bisa dan karena itu kita adalah hendaknya meniti dan menapak tilas tentang apa yang mereka lakukan. Itu adalah termasuk yang ketiga. Yang keempat adalah penting pula dalam menaikkan takwa kita kepada Allah adalah bahwa kita hendaknya selalu bermunajat pada Allah dalam kesendirian, yaitu tahajud. Tahajud itu adalah akan bisa menjadi kendali bagi kita untuk selalu menegur kita agar kita selalu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, latihlah diri kita Biasakan diri kita sedapat mungkin agar kita bertahajud minimal witir dan kemudian setelah sholat itu kita sediakan waktu sejenak untuk berenung dan memohon ampun atas dosa yang kita lakukan dan kemudian agar kita selalu ditunjuki kepada takwa kepada jalan yang lurus. Ini adalah e, dan terakhir adalah bahwa pilihlah teman pergaulan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Insya Allah Taala jika perkara-perkara tadi Anda lakukan, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik pada Anda untuk bisa selalu menaikkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah pertanyaan e, melalui telepon tadi ya hmm. tentang menanggapi orang yang <clears throat> meremehkan ibadah-ibadah sunnah. Hmm. Sesungguhnya orang itu adalah kasihan ya. Kita harus kasihan pada orang yang seperti ini karena orang ini adalah jahil. Orang ini adalah bodoh, orang ini tidak tahu tentang Islam. Buktinya adalah bahwa al-Islam itu sama. Yang sunnah, yang wajib, semua itu adalah ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya adalah yang berasal dari Allah dan dari Rasul itu terdiri dari dua perkara. Perkara yang pertama yang disuruh, diperintah, perkara yang kedua adalah yang dilarang. Apabila yang diperintah itu mempunyai penekanan maka disebutnya wajib apabila hanya merupakan anjuran dan keutamaan disebut sunnah larangan pun demikian kalau di dalamnya mengandung penekanan maka disebut haram apabila di dalamnya adalah berisi tentang masalah perkara yang menjijikan maka itu disebutnya dengan makruh tetapi semuanya adalah berasal dari Allah ini adalah perintah ini adalah larangan dan sesuatu yang tidak dilarang dan tidak diperintah kemudian para ulama katakan ini mubah jadi Haram adalah syariat Allah. Sunnah adalah syariat Allah. Termasuk syariat Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu orang yang menyepelekan. Orang yang tidak mau untuk melakukan perkara-perkara sunnah itu ada dua perkara. Imma dia jahil, tidak tahu tentang apa itu Islam, bagaimana mengamalkan al-Islam, atau dia adalah termasuk orang yang mengingkari dan ini adalah berbahaya. Kalau mengingkarinya itu adalah dalam rangka sekedar menyepelekan saja, maka orang itu tergolong dalam kategori muktasid. dalam Al-Qur'an, "Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Bahwa orang ini adalah terkategorikan dalam kategori orang yang muktasid, yaitu orang yang pas-pasan, orang yang hanya mengutamakan perkara yang yang fardu saja Padahal yang fardu saja belum tentu dia sempurna. Oleh karena itu dia harus paham mestinya bahwa yang nafilah itu adalah menjadi pelengkap, menjadi penyempurna terhadap kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah fardu. Oleh karena itu, itu adalah yang pertama. Tetapi kalau menyepelekan itu adalah bermakna mengingkari, maka itu bisa berakibat pada kemurtadan, pada kekufuran. Oleh karena itu, maka harus hati-hati, harus waspada. Bagi kita yang mengetahuinya, maka kita hendaknya dekati orang itu, berikan tahu, berikan penjelasan, berikan bimbingan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada orang itu, kemudian mau menghidupkan pula yang sunnah. Karena para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang lebih soleh daripada kita, bahkan mereka dijamin masuk surga, itu adalah tidak pernah membeda-bedakan ini sunnah, ini nafilah, ini wajib dan seterusnya. Semua yang berasal dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berlomba-lomba, mereka bergegas untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari tanpa membeda-bedakan dan menganaktirikan syariat tersebut. Demikian. Kemudian yang eh, berikutnya adalah pertanyaan, apakah ada antara ya antara tahajud dengan witir ya. Hmm. E, tahajud itu dilakukan pada waktu malam, witir itu adalah penutupnya tahajudnya delapan, witirnya tiga. Apakah antara delapan dan witir ada jarak tertentu? Hmm. Kemudian ada ibadah tertentu. Tentu e, e, untuk e, Bu Hayati tadi ya atau Bu Ela ya tadi ya. Itu adalah bahwa tidak ada ketentuan untuk melakukan ini dan itu antara tahajud dan witir, tetapi ada baiknya kita mungkin istirahat sejenak, ada baiknya kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita gunakan untuk muhasabah, mengintrospeksi diri terhadap diri kita apa yang kurang, apa yang semestinya dilakukan, apa yang belum dilakukan, bagaimana berencana yang baik terhadap hari esok. Apabila itu disediakan waktu tertentu, insya Allah taala akan bermanfaat. Tetapi jika tidak, maka tidak mengapa. Antara 8 langsung disambung dengan witir tiga Demikian. Untuk terakhir tadi berkenaan dengan masalah hukum babi. Iya. Hukum babi itu adalah nasnya kotai. Artinya adalah tidak bisa ditawar. Nasnya adalah permanen. Tidak berasal dari takwilan bahwa mungkin haram. Mungkin ini adalah karena di dalamnya mengandung bahaya. Tidak. Allah mengharamkannya. Apabila Allah, apabila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melafadkan dalam redaksinya itu dengan kata-kata haram, maka mengkonsumsi perkara yang diharamkan oleh Allah termasuk dalam kategori dosa besar. Allah SWT berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama ma uhilla lighairillah." Kata Allah, diharamkan untuk kalian al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Kemudian Eh, walahmul khinzir, kemudian daging babi. Nah, khinzir itu adalah babi dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, daging babi atau babi itu adalah semuanya termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah, dilarang dan melanggar dan menentang Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan jangan bertanya kenapa Allah ciptakan babi. Hmm. Karena apa? Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beradab jika itu dipertanyakan pada Allah Allah SWT sudah menciptakan pada kita babi. Dan Allah sudah menerangkan bahwa babi adalah haram. Berarti itu adalah ujian bagi kita. apakah kita beriman atau tidak? Kalau kita beriman, patuhi apa yang menjadi perintah Allah. Jauhi apa yang menjadi larangan Allah taala Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini, Pak? Di Mubin. Pak Mubin? Iya. Di mana, Pak? Di Harapan Jaya. Silakan Pak Mubin. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Saya mau nanya masalah hukum kotak kamar jariah pada saat uh, jumat eh, pada saat khotbah sudah khotbah gitu loh, Ustaz. Ya. Jadi Yeah. Saya kalau sholat Jumat gitu kan ada kotak kamar Nah itu pemutaran kotak kamar itu pada saat khotbah gitu. Ya. Yeah. Ya, kita coba saat yeah. Baik. Saya kemalah Pak yeah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mubin di Harapan Jaya. Di belakangnya kita sapa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Halo. siapa ini? Dengan Pak Seno di kampung di ini Jakarta Timur. Pak Seno. Iya. Silakan Pak. Ya, saya mau nanya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan uh, siapakah yang punya kewajiban untuk menjadi seorang pendakwah itu? mengingat eh, ada ayat yang meng mengatakan bahwa Allah itu sangat muka kepada hambanya yang dia eh, yang menyuruh kebaikan sedangkan dia tidak tidak melaksanakannya ya. itu satu yang kedua eh, ada teman mengatakan kamu tidak akan bisa bertakwa kalau kamu tidak mengetahui siapa Allah di mana Allah nah teman saya tadi mengatakan dia bertanya pada pada saya di mana Allah itu? Uh, hmm. Ah, dia hmm. mengatakan Allah itu adanya di dalam hati kita. Hmm. Uh, tolong Ustaz uh, jelaskan tentang ini. Oke, okay, ya. terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seno di Jakarta Timur. Di belakangnya kita langsung sapa kembali. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa Pak? Dari Pak Suud. Pak Suud di mana Pak? Di Rawa Badung. Oh Badung. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ini mau nanya tentang sholat ya Pak ya. Iya. Eh, di sholat kan salam ya Pak ya. Hmm. Iya. Kanan kiri terus itu usap wajah terus salaman kanan kiri itu gimana Pak ya? Boleh atau enggak Iya Ya. Itu aja Pak ya. Iya baik. Penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suud di Rawabadung. Kita langsung jawab pertanyaan terlebih dahulu dari Pak Mubin di Harapan Jaya ini. Silakan ya. Ustaz. Pak Mubin di Harapan Jaya ya. Uh, tadi yang ditanyakan adalah kotak amal jariah. Hmm. Uh, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pertama, penamaan amal jariah itu salah. Ya karena mestinya adalah secara nahu amalun itu adalah muzakkar. Jariyah itu muannas, tidak benar itu. Dalam bahasa Arab kaidahnya apabila muannas itu bergaulan dengan muannas. ini wanita dan wanita. Kalau muzakkar laki-laki maka bergaulnya dengan laki-laki. Jadi kalau amalun kan muzakkar. Berarti jodohnya itu harus jarin. Bukan jariyah karena jariyah berarti um, um, muannas ya. Atau kalau mau bersikukuh maka amalnya diganti. Yang benar adalah seperti dalam hadis yaitu soda kotun jariah. Jadi ini adalah salah yang kaprah. Harusnya ganti. Bukan amal jariah tapi soda kotun jariah. Karena di dalam hadis kata Rasul Idza matal insanu in qata'a anhu amalhu illa min salas. Lalu kata Rasul soda sedaqatin jariyah. Berarti sedekah jariyah bukan amal jariyah. Itu yang pertama, Pak Mubin. Kedua, eh, menggerakkan, menggeser, membawa, atau menggotong, atau membuka dompet, atau memilih uang pada waktu khotib menyampaikan khutbahnya. Itu bagian daripada lahwun. Kenapa? Karena bukankah di masjid-masjid terkadang yang masih tradisional itu masih membacakan hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Di mana katanya uh, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam lalu kata beliau di antara hadis yang selalu disampaikan itu adalah man massa uh, al-hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah bahwa uh, barang siapa yang melakukan perkara yang disebut lagun maka dia adalah uh, Jumatnya tidak sah fala jum'atalahu ini menunjukkan bahwa semestinya hal itu bukan saja dibaca dan dibacakan tetapi difahami pula. Kata Rasulullah SAW, Man massa al haso faqad lago. Barang siapa yang memegang saja haso, haso itu adalah batu kecil, kerikil, maka dia sudah termasuk lagun. Dan oleh karena itu, Bagaimana dengan menggeser kotak itu? Bagaimana dengan membuka dompet itu? Bagaimana dengan memilih uang mana yang lebih paling kecil dalam dompet itu? Bagaimana kemudian melipat-lipat sampai akhirnya memasukkan dan seterusnya? Oleh karena itu, saya sampaikan, saya peringatkan bahwa wahai kaum muslimin, rekan dapat dimanapun Anda berada, hendaknya apalagi yang mereka mengurus masjid, apabila ingin melakukan perkara seperti itu, maka lakukan sebelum khotib naik mimbar. Jadi e, ada petugas khusus yang paling baik itu adalah petugas khusus misalnya membawa kotaknya kemudian disampaikan kepada mereka sambil lewat begitu dan sesuai atau kita sediakan saja kotaknya di pintu keluar atau yang lainnya yang jelas tidak digeserkan ketika khotib sedang berkhutbah karena itu adalah bisa mengganggu bukan saja khotib tetapi juga adalah jamaah dan itu adalah bisa merusak kesempurnaan daripada sholat Jumat dan khutbah terutama. Demikian. Kemudian e, jawaban untuk Pak Seno ya, e, tadi ada dua pertanyaan. Hmm. Pertama adalah e, bahwa berdakwah itu adalah siapa yang wajib gitu, yang wajib berdakwah itu siapa? karena mengingat ada ayat tadi dikatakan kaburomaktan indallahi antaqulu ma la taf'alun Allah amat benci kepada orang yang hanya bisa mengatakan tetapi tidak bisa memperbuat ya, tidak bisa beramalnya, melaksanakannya. Ayat itu betul. Dan berdakwah itu adalah juga betul ada orang tertentu yang wajib melakukan dakwah. Artinya adalah bahwa dakwah secara khusus. Dakwah secara khusus artinya adalah di mana dia merupakan suatu aktivitas bagaimana agar manusia di alam semesta ini adalah diseru agar mereka memeluk al-Islam, agar beramal dengan Islam, agar mereka beramal soleh. Itu semua adalah proses dakwah. Nah, secara khusus adalah orang khusus yang melakukannya. Kenapa saya katakan khusus? Karena orang yang khusus itu adalah dia harus memahami dalil, harus memahami bahasa Arab, harus memahami usul fikih, harus bisa memasak dalil dan bagaimana cara mencernanya suatu masalah dan bagaimana mengajak dan menyeru orang dan mengajar orang dan seterusnya. Orang itu adalah harus khusus. Tetapi dakwah secara umum adalah bisa dilakukan oleh setiap orang. Misalnya dengan istilah namanya dakwatun fardiyah. Dakwah fardiyah itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Karena misalnya dalam hadis tadi itu masih umum. Man da'a ila hudan. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk Man di situ adalah tidak tentu bahwa man itu adalah harus seorang dai saja. Nah, oleh karena itu maka hendaknya setiap muslim ikut serta. Apalagi kalau kita kaitkan dengan si hukum misalnya bahwa hukum berdakwah itu asalnya adalah fardu kifayah. Kifayah ini maksudnya jika kuotanya sudah terpenuhi. Tetapi kalau belum terpenuhi karena jumlah dai, jumlah ustadznya masih lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan, maka berarti semua kaum muslimin hendaknya terlibat di dalam proses dakwah. Satu sama lain harus bisa mengajak teman yang lain dan seterusnya. Adapun kaitan dengan ayat, Inilah yang harus menjadikan sebagai pemicu bagi dia bahwa ketika dia menyampaikan ilmu, ketika dia menyampaikan dakwah, Ketika dia mengajak orang lain kepada kebaikan, dia jangan termasuk orang yang mencontohkan kejelekan. Dia justru harus melakukan perkara yang baik. Karena apa? Karena jika dia berbuat baik, orang lain akan mencontoh dan dia akan diridhoi Allah SWT dan dakwahnya akan menjadi berhasil. Oleh karena itu, maka demikian yang mesti diperbuat. Jadi dakwah itu secara khusus adalah fardu kifayah tetapi secara umum adalah bisa dilakukan oleh setiap orang. Apa saja yang kita bisa terkait dan terlibat dalam dakwah kita lakukan karena dakwah itu tidak setiap dakwah dengan mesti berbicara. Iya. Nah. Baik Ustaz, sebelum dilanjutkan lagi kita harus saya terlebih dahulu ini untuk mendengarkan beberapa pariwara yang berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali ini pertanyaan dari rekan Seno yang tadi untuk pertanyaan yang kedua ini Ustaz belum ya. dijawab. Silakan Ustaz. Ya, uh, ada pertanyaan katanya tidak bisa bertakwa kecuali kita harus mengenal Allah dan Allah itu di mana lalu jawabannya adalah di dalam hati lalu mestinya ditanya lagi hati siapa ya tidak hmm. nah kalau hati babi berarti bagaimana ya tidak hmm. hmm, hmm. nah oleh karena itu jawabannya yang benar adalah sesuai dengan uh, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Kata Allah SWT, Walladhi Kholakolakum maafil fil ardi jami'an tsummastawa ilas samai Fasawahunna sab'a samawat. Bahwa Allah SWT itu adalah di atas langit. Tsummastawa ilas sama. Ilas sama kalau saja as-sama itu adalah maknanya menurut makna bahasa, as-sama arti awalnya adalah as-sumu As-sumu artinya adalah al-ulu war-rif'ah. Berarti di atas. Dan ketika katakan di atas, jangan kemudian e, kaget karena bumi ini adalah kecil sekali jika dibandingkan dengan alam semesta. Di atas adalah tentu di atas seluruh. Dan bumi ini adalah kecil berarti kalau di atas bukan berarti di atas berarti ada nanti di bawah. Kalau kita sekarang malam di sebelah bawah sana adalah siang. Tidak berpikiran itu. Itu adalah pikiran kecil sekali. Bumi ini adalah kecil. Ketika katakan di langit, maka di langit itu adalah tentu bumi adalah tidak ada apa-apanya. Belum lagi kata Allah SWT. tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan apa yang ada di langit? Tentu yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aina Allah? Di mana Allah? Kata wanita itu adalah fis sama di langit. Lalu kata Rasul, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj lalu adalah dibawa dari langit ke langit sampai dengan langit ketujuh sampai dengan ke Sidratul Muntaha sampai dengan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah berarti di atas. Dan itu adalah jawaban yang benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana dan Allah di dalam hati itu adalah nerawang dan pikiran dan filsafat dan bukan berasal daripada din yang benar yang berasal dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Tentang uh, pertanyaan yang tadi diajukan oleh Pak Suud ya di rawa eh, rawa mana? Eh, mengatakan bahwa katanya bersalaman berjabat tangan setiap setelah sholat ya. Hmm. Apakah itu ada ajarannya? Maka tidak ada ajarannya. Kalau berjabat tangannya betul, itu diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersalaman berjabat tangan bersentuh tangan antara Eh, kita sesama laki-laki dan wanita sesama wanita itu adalah diantara keutamanya kata Rasul akan menggugurkan kesalahan dan dosa sampai dengan kedua tangan itu berpisah. Tetapi dalil ini tidak bisa dijadikan sebagai pengkhusus bahwa apabila dia adalah selesai sholat fardu lalu bersalaman. Karena apa? Bersalaman setelah sholat itu adalah tidak ada dalilnya. Kalau sesekali atau kalau seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya dia biasa bersalaman sama orang-orang lalu ketika itu dia adalah langsung sholat kemudian dia melakukan bersalaman itu adalah bukan untuk rutinitas tetapi karena sudah biasa melakukan salaman dan kemudian dia adalah semata-mata begitu maka itu adalah termasuk dibolehkan tetapi kalau ada keterkaitan bahwa setiap setelah sholat setelah salam lalu berjabat tangan maka itu adalah termasuk tidak ada ajarannya dari Rasul SAW karena e, rangkaian daripada sholat itu adalah tidak ada unsur jabat tangan setelah salam demikian. Baik, kita langsung ke SMS dulu ini Ustaz di 0815-11-107-107 Pertanyaan e, dari Pak Hanif di Pondok D Ya ada hadis kalau nggak salah bunyinya celaka bagi orang yang berbicara kemudian ia berdusta agar orang menertawakan dia. Maksudnya bagaimana ini Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Kemudian kita uh, menyapa untuk rekan Mahfud ya di Tambun. Apakah ada rukun sahadat Seperti halnya rukun sholat, puasa, haji, dan apakah kita perlu bersahadat lagi untuk menyempurnakan keislaman kita ini Ustaz. Ya. Uh, kemudian ini dari rekan uh, eh, Khairuddin ya di Cikarang mengajarkan hukum Islam yang benar salah satu bentuk dakwah yang baik. Selain Quran dan hadis, izma dan kias bisa dijadikan sumber hukum Islam. Apa tidak ini Ustaz? Kemudian alasannya seperti apa? Apa tadi? Uh, mengajarkan atau menganjurkan ya, hmm. mengajarkan hukum Islam yang benar. Hmm. Salah satu bentuk dakwah yang baik selain Quran dan hadis, hmm. dan kias bisa dijadikan sumber hukum hmm. Islam atau tidak nih, Ustaz. Alasannya seperti apa? Itu pertanyaan yeah. dari Bapak Khairuddin sekarang. Ya. Silakan ya. Ustaz. Ya. Uh, tentang yang pertama ya, tadi Pak Hanif di Pondok Gede hmm. uh, sesungguhnya bertanya tentang masalah melawak. Hmm e, berbicara, melucu, e, mencari kata-kata agar orang tertawa. Hmm. Ya. E, sesungguhnya kalau kita lihat bahwa melawak itu adalah bukan seni yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melawak itu bisa dikategorikan dalam dosa besar. Hmm. Nah, karena apa? Karena e, Selain daripada orang itu adalah melanggar syariat, bahkan orang itu adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia justru dari perkara yang dilarang itu kemudian menarik keuntungan. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pada kita bukan untuk banyak tertawa, hmm. atau bukan untuk menskenario orang supaya tertawa. Kata Rasul bahwa lau ta'lamu nama a'lam la tuhiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Kalau kalian e, tahu apa yang aku tahu, ini <clears throat> saya kamu akan banyak menangis daripada banyak tertawa. Nah, ketika e, orang itu adalah banyak tertawa atau memperbanyak tertawa, berarti orang itu bodoh dan memperbodoh diri. Nah, kita tentu tidak ingin menjadi orang bodoh, apalagi itu adalah dosa. Oleh karena itu, melawak hendaknya kita jauhkan dan tidak boleh kita membuat lucu lalu kemudian orang tertawa. Kecuali kalau misalnya dalam suatu pernyataan, suatu perkataan lalu dengan tidak di skenario kita kemudian menyebabkan orang tertawa, maka itu adalah tidak termasuk dalam kategori melawak. Demikian ya. Kemudian tentang <clears throat> pertanyaan Pak Mahfud tadi di Tambun hmm. tentang masalah rukun syahadat. Rukun syahadat itu adalah tentu ada dua syahadat itu, ada syahadat tauhid dan ada syahadat ar-risalah. Syahadat at-tauhid tentu ada rukunnya. Juga, juga begitu tentang syahadat e, ar-risalah. Kalau syahadat at-tauhid rukunnya satu, dua, yaitu satu namanya an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu maksudnya adalah mengingkari, menafikan dan meniadakan. Al-isbat maksudnya adalah mengukuhkan dan menetapkan. Maksudnya apa? Adalah ketika kita mengatakan bahwa la ilaha itu artinya nafi. Artinya adalah menafikan. Hmm. Kita mengatakan tidak ada ilah. Dan tidak ada ilah ini adalah tentu e, adab terusannya. Kalau dalam bahasa Arab adalah ada khobar mahzuf namanya. Yaitu la ilaha bihaqin. Tidak ada ilah yang sebenarnya. E, ilah ini artinya adalah ma'bud. Jadi tidak ada yang berhak diibadahi sebenarnya, sesungguhnya. Nah, kita nafikan itu. Lalu yang kedua adalah isbat. Isbat itu adalah maknanya menetapkan, mengukuhkan dengan kata-kata illallah. Kecuali hanya Allah. Ini yang disebut dengan tauhid. Berarti <clears throat> kita hanya menetapkan Allah saja dan kita mengingkari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah seperti yang Allah firmankan. Famai yakfur bit tauhud wa yu'min Barang siapa yang kafir kepada tauhud dan beriman kepada Allah. Kufur pada takut maknanya adalah dia mengafiri ataupun tidak mengimani dan mengingkari apa saja yang diibadahi, yang ditaati, yang diikuti, yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Bisa batu, bisa yang angin, bisa jin dan seterusnya dan berikutnya adalah hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia adalah tidak menetapkan dua perkara dalam waktu yang sama, maka dia adalah tidak sah syahadatnya. Jadi, tadi katakan fama yakfur bit tagut wa yu'min billah. Kafir pada tagut dalam waktu yang sama dia adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rukun syahadat. Kemudian yang kedua adalah syahadatul risalah juga demikian. Ketika kita mengatakan bahwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah juga rukunnya dua. Menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Abdullah dan menyatakan bahwa manusia Rasul itu adalah Rasulullah. Ini adalah rukun. Ketika orang mengatakan bahwa Muhammad adalah dikultuskan, itu juga tidak benar. Karena dia adalah Abdullah ketika mengatakan bahwa Muhammad adalah uh, Rasulullah kemudian dia uh, sepelekan itu juga tidak boleh karena apa karena tidak sesuai dengan sesungguhnya oleh karena itu yang benar adalah kita yakini bahwa Muhammad itu adalah di satu sisi adalah manusia hamba Allah di satu sisi beliau adalah manusia pilihan yaitu yang Allah tinggikan dan Allah pilih dengan kerasulannya kemudian tentang masalah apakah wajib mengulangi syahadat maka jika pada mulanya adalah tidak tahu, maka orang itu berada dalam keadaan muslim, maka tidak perlu mengulangi syahadat. Tetapi jika dia pernah melakukan perkara yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam, maka perlu pengulangan. Dan itu adalah tentu e, harus e, apa dengan cara yang benar dan bukan dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh e, beberapa jamaah tertentu yang dimana syahadat itu harus dengan syarat-syarat tertentu di hadapan para murabinya ataupun dengan bayar upeti tertentu dan itu adalah tidak boleh. Jadi itulah dengan bahasan tersendiri dan e, ini adalah termasuk perkara yang penting. Tetapi intinya Hukum asalnya jika dia dilahirkan oleh seorang muslim dan muslimah hidup di lingkungan kaum muslimin dari kecil membiasakan syiar-syiar Islam maka insya Allah tidak perlu mengulang karena dia adalah berasal dari tidak tahu sehingga diajarkan saja, ditambah saja pengetahuan tentang masalah ini. Demikian. Kemudian tentang pertanyaan Pak Khairuddin ya di Cikarang tadi tentang e, sebenarnya sumber dalil e, mengajarkan hukum Islam dan itu adalah baik katanya dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana kedudukan ijma dan qiyas ya? Eh, Pak Khairuddin perlu diketahui bahwa kita ini punya dua pilar dalam Islam ini. Satu adalah yang disebut dengan akidah. Ya. Akidah itu maksudnya masalah keyakinan. E, tentang masalah ma'rifatullah, tentang masalah ma'rifatul rasul, tentang masalah malaikat, rukun iman dan seterusnya. Kedua adalah tentang masalah amaliyah. Amaliyah itu misalnya masalah sholat, masalah zakat, masalah saum, masalah-masalah yang berkenaan masalah hukum. Nah, eh, apa yang Bapak tadi katakan itu misalnya bahwa ijma. Satu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma' itu semua adalah <clears throat> bisa dipakai dalam dua dua-duanya. Yaitu masalah akidah bisa dipakai, masalah amaliyah bisa dipakai. Amaliyah itu biasanya orang sebut syariat atau fikih. Tetapi masalah kias tidak boleh dipakai dalam perkara akidah. Masalah kias itu hanya boleh dipakai dalam masalah amaliyah. Jadi tidak boleh ada kias dalam perkara akidah. Dalam masalah akidah, satu Al-Quran, dua Sunnah, tiga Al-Ijma' empat kemudian berikutnya adalah al-aqlu, kemudian yang kelima adalah al-fitrah, kemudian juga yang keenam adalah al-his. Tapi kalau e, masalah amalia, Al-Qur'an, kemudian al-ijma', kemudian eh, al-sunnah, kemudian al-ijma', kemudian al-qiyas, Kemudian berikutnya adalah bisa jadi masalah mursalah, bisa jadi e, istihsan dan seterusnya sebagaimana yang dipelajari dalam usul fikih. Demikian. Jadi e, bisa dipakai tapi dalam koridor yang mana demikian. Iya. Baik, kita ke SMS lagi di 0815111107 dari Pak Fuad di Cilincing, Ustaz. Apa ciri-ciri jalan kebenaran? Kepada siapa kita harus mencarinya karena banyaknya firqah-firqah sesat dan apa ciri-ciri dari kesesatan itu. Ya. Kemudian eh, saya mempunyai analisa mengapa ketika berdakwah tentang sunnah jarang ada pertentangannya. Tetapi berdakwah tentang bid'ah banyak yang menentang ini Ustaz. Silakan. Berdakwah dengan sunnah tidak ada yang menentang. Mm -mm. Berdakwah dengan bid'ah banyak yang menentang. Mm -mm. Ya. Uh, pada Pak Fuad ya, itu tadi tentang apa sih? cirinya bahwa kita tahu bahwa ini adalah apa namanya kesesatan gitu ya. Iya. Uh, yang harus uh, kita ketahui secara permanen adalah bahwa din kita itu seperti yang saya jawab tadi pertanyaan Pak Khairuddin. Din kita itu punya rujukan yang baku. Punya dalil, punya landasan yang baku. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Dan ini adalah kata Rasulullah Sallam. Taraktukum alal mahajjatil bayda kana kanahariha la yazighu anha ba'di illa halak. Kata beliau bahwa aku tinggalkan di tengah-tengah kalian itu adalah di atas terang benderang. Bayangkan terang benderang ini adalah malamnya yang biasanya gelap itu kanahariha Ya ini seperti siang harinya. Siang hari itu kan cirinya terang. Jadi gelapnya saja terang. Begitu kata Rasul. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu semuanya terang. Lalu kata Rasul, la yazighu anha. Tidak ada yang cenderung setelah tahu bahwa ini adalah terang dan kebenaran itu, kemudian dia cenderung kepada kebatilan. Orang yang cenderung kepada kebatilan setelah tahu kebenaran orang itu adalah halik atau halak. Orang itu adalah orang yang binasa. nah, <clears throat> oleh karena itu, maka ini harus kita ketahui. Cirinya adalah yang benar itu selalu bertumpu pada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Dan yang ketiga, karena Al-Quran itu bahasa Arab, karena Sunnah itu adalah bahasa Arab, karena kita itu adalah orang terbelakang dibanding dengan pada masa Rasulullah SAW, maka kalau kita ingin mengetahui Islam yang benar, maka Islam yang benar itu akan hanya diterima daripada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al-Auza'i bahwa al-ilmu ma ja'abihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun kadzalika falaysa biilmin. Bahwa ilmu itu apa yang dibawa, apa yang disampaikan, apa yang melalui para sahabat Muhammad Rasulullah. Kalau tidak melalui mereka maka bukan ilmu. Menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang Al-Qur'an, pemahaman kita tentang As-Sunnah itu adalah bukan lewat sekedar ustaz atau sekedar kiai, sekedar ajengan, sekedar doktor, sekedar profesor tetapi yang perlu kita tahu adalah bahwa memahami Islam itu harus melalui jalan yang benar. Al-Quran, yang sunnah yang sahihah, dan menurut pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang benar. Nah, kalau tidak melalui jalan itu, misalnya melalui mimpi, melalui taklid, melalui asabiah, melalui pokoknya, ya pokok-pokoknya. Kata gurunya begini, kata kiainya begini, pokoknya begini ketika ditanya dalil eh, apa itu dalil dan seterusnya maka orang seperti itu adalah sudah merupakan ciri bahwa orang itu adalah sahib hawa yakni orang yang mengikuti hawa nafsu dan bukan mengikuti kebenaran nah ketika ditanya tentang tadi ada pertanyaan pada siapa ya hmm. pada siapa kita e, berguru karena firqah-firqah ini sangat banyak ya e, Pak Fuad Alhamdulillah kita harus optimis bahwa pada zaman kita sekarang ini adalah bahwa kebenaran mulai tumbuh dan tersebar di mana-mana. Karena itu, maka optimislah dan bangkitkan kemauan kita untuk mencari kebenaran. Dan tentu untuk belajar itu adalah, kalau menurut prosedur, adalah pada satu ahlu sunnah. Karena orang yang disebut ahlul bid'ah, orang yang mengamalkan perkara yang di luar dari yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak patut menjadi guru. Kata Imam Malik, la yukhadu al-ilmu an arba'ah. Ilmu itu tidak boleh diambil dari empat orang. Antara lain ansahibi bid'atin yad'u ila bid'atihi. Yaitu orang yang melakukan kebedahan orang yang melakukan e, perkara yang baru, tidak diajarkan Rasul, dan bahkan menyuruh orang lain kepadanya. Orang seperti itu tidak patut jadi guru. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, mereka kental dan rekat dengan pemahaman para ulama salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, maka mereka orang yang patut. Dan lebih penting dari itu adalah mereka itu berguru. Mempunyai adab. Mereka berguru. Dari mana Anda memahami din ini? Dan patut dan boleh kita mengatakan bahwa dari mana Anda belajar din ini. Kemudian yang ketiganya adalah bahwa ambil dari guru yang beradab. Karena para ulama berwasiat, sebelum kamu ambil ilmunya, ambil dulu adabnya dari gurumu itu untuk menunjukkan bahwa kita harus mengambil ilmu dari guru dan kemudian yang penuh dengan adab yang baik dan kemudian dengan dalil yang lurus dan bukan berasal dari ahlu as-sunnah. Demikian. Iya, baik Ustadz, karena berhubung waktu kita sangat terbatas, SMS-nya tidak semua kita jawab. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan apa yang ya. tadi disampaikan ini bermanfaat untuk rekan dakta semua. Ya. Kita tutup dengan doa Kapratul Majlis Subhanaka Allahumma wa Sadu'ala ilahi an la ilaha wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.